mengenai sedulur papat lima pancar ini sekedar anu saja analog-analog kecil jadi kalau kita itu hidup itu diurus beneran hubungannya sama siapa dan jadi kowe karo Gusti lagi hubungannya cetok karo malaikat hubungannya cetok karo apa wae kudu cetha hubungane karo suket hubunganmu piye karo wititan piye karo udan piye karo segara piye kudu cetha nah wong modern iki tidak punya hubungan apapun kecuali yang dia berkepentingan terhadapnya kan itu kan nah maka kita pasti hancur mergo wong modern tidak membangun kehidupan dengan cantolan-cantolan yang lengkap dia hanya punya cantolan yaitu satu cantolan yaitu kepentingan kita Begitu kepentingan itu kemudian tidak bisa dicangkonya dia pasti ambruk. Nah, sedulur papat lima pancer itu kan tinggal dipelajari itu. Orang orang ruwet-ruwet lah rumah samu. Wes ngene wes, hubunganmu karo Banyu Ketuban apa? Kui jenenge Kakang Kawah. Terus bar kuwi, bar kuwi lahir karo sopo gue, Karo Adi Ari-ari bar kuwi getihmu kuwi jenenge apa? bar kui puser jadi papat kui ya itu kalau mikro terus jarene kanjeng nabi jarene gusti allah kowe kila malaikat papat koncomu ki bahkan hakikat dan eksistensi hidupmu jadi kowe kudu ngerti jibrilmu bendino ki wong kowe karo papat kabeh kuwi kok Kue kudu mangerteni Mikaelmu, kue kudu mangerteni Israfilmu, kue ya wis dinteni Israelmu. gue tuh cetok hubungannya karo ekonomi kita apa, hubungannya karo anak kita apa sama rumah tangga kita apa. Kalau itu tidak cetok, maka kita hanya hidup di dalam awang uwong yang kita tidak memahaminya. Jadi kita nanti kaya ya kita tidak ngerti, miskin ya ngerti, kita mengalami apa saja semua tanpa ilmu dan pengertian. Wong saiki kue orang ngerti nek adzan-adzan sekolah menoro menoro kui janjane kui nyicil ngurangi dusone Hitler kuwi orang ngerti hubungannya gue wah itu bingung apa hubungannya cak lo sing gawe sound system toa kuwi kuwi idene Hitler dia. untuk mobilisasi Deutsche Uber Alles itu terus Hitler itu kan perintis kapal selam itu dia yang juga pertama tank itu pertama Jerman nah toa gue, sing Horen kuwi aku ah, Hitler kuwi jadi saya masjid gawe kuwi, kuwi itu Hitler dikurangi, dikurangi. cari aja itu lah. Ono ceritane. Ah, nek ora diselidiki kono, diseliti. Itu loh. Jadi wong urip aja dumeh, aja ngremehke sapa-sapa sebab kabeh iki kudu cetha hubungane kudu cetha matur nuwun pora. Masa kue rakelingan air banyu ketuban, masa kue rakelingan adi hari-hari. Fungsi-fungsi pikiran dan batin kita tiap hari harus diperhitungkan berdasarkan empat tadi itu. Yang pancernya adalah Allah subhanahu wa ta'ala dipandu oleh Nur Muhammad menuju lima pancer itu. Ini saya bukan mau jawa-jawa, enggak. Hidup memang seperti itu. Dalam Islam itu disebut empat malaikat. Kemudian alam semesta ini kan lebih kecil dari dirimu karena engkau khalifahnya. Maka di alam semestanya ada pembagian dengan ada pembagian persis seperti di dalam dirimu. Mulanya kau itu ngerti nek ono si nyebut kaya Mbah petro jani sopo Merapi kae, Kiai Gringsing Sopo, Mbah jumatil Kubro Sopo, Pangeran patmo sopo Nek isih didoleki disinaoni aja mung disirik-sirike. Kiai Sapu Jagat Sopo didolai Kono sejarah kabeh. Jajal sing ngurusi asep sopo Loh, emang ada yang ngurusin loh. Rumah samu Gusti Allah nggih kue tak lho piye? Aja GR kowe. Gusti Allah duwe staff oke okay banget dengan kementerian-kementerian. Jadi seluruh yang sifatnya batin dan ilmu itu namanya kakang kawah, itu namanya jibrilia. Di dalam dirimu selalu ada inspirasi dari kalau yang tertinggi itu software namanya uh, extension namanya wahyu, di bawahnya ada karoma, maunah, fadilah, ilham atau inspirasi. Ya, itu semua urusan Jibril. Tapi kalau soal maintenance, penataan alam dan kehidupan baik alam semesta, gunung-gunung, laut, sungai, lempengan-lempengan bumi, gunung berapi maupun lautan yang ada di dalam dirimu. Gunung-gunung berapi yang ada di dalam dirimu, semua penataannya itu disiapkan oleh Mikael. Tapi bagaimana mempraktekkan perusahaan alam semesta di dalam dirimu itu semua dikomandani oleh Israfil. Maka kalau ada akan ada gempa terdengar trompetnya Israfil. Kalau akan ada hujan badai terdengar trompetnya Israfil. Karena beliau yang mengawal pengelolaan khilafahnya manusia. Kui kui kabe ono pengetahuane ojo di sio-sio ojo di elek tok. Ya ojo dibenerke urung ngerti anak Israel lah kenal kabeh nah Israel ono wong sing kerja sama karo Israel ono sing mandiri artinya mati ora perlu Israel paten-patene dhewe ini ngenten temen. ngarso dalam songo pada waktu itu sebenarnya punya pilihan lain tidak peduli sama negara Republik Indonesia juga boleh berhak toh atau ya wis ora apa-apa kuwi gawe Indonesia tak ewangi ning aku tanggomu ya bisa tak ya nah, tapi beliau enggak beliau ngalah mikol duur mendem jeru tenanan kan gitu nah menurut saya karena tanggungan beliau untuk memilih sikap itu tuh ora baen-baen resikonya gede banget maka nilai sejarah dan berkahnya sangat tinggi dan itu tidak bisa dikalahkan oleh semua kedoliman kepada DIY sekarang ini jadi upomo sesok gagalo mendapatkan legalitas keistimewaan itu cuma satu tahap. Aku takon luweh luwe luweh di umure Republik Indonesia apa Keraton Ngayojo? Ora ono Indonesia keraton tetap keraton Gimana? Nggih rasa bagus itu? Rasa bagus sih. Wes tau wong kene iki ya nyengkuyung kok kene iki ya arep bareng-bareng apik-apik kok ora arep piye-piye kuwi engko nek kowe selak sego keharusan sejarah iki engko kowe mesti ya kualat dhewe kowe engko ya mesti bar kuwi kecelek sebab Jogja itu sudah Madek keraton itu sudah di dalam hatinya rakyat Jogja dan sampai anak turunnya sampai kapanpun saya yang bukan orang Jogja aja punya keraton Jogja di dalam hati saya gitu loh apa cak nun feodal rano hubungannya karo feodalisme lagi? Rano hubungannya nek feodal kan aku kudu biaya-biaya karo Gusti Joyo. Wah aku buktinya sing raktir Gusti Joyo terus kok. Kudune aku aku sing raktir. Sing ngabekti kudune ora malah malah sing ngejak nyate terus niku malah Gusti Joyo. Nek Gusti Prabu rencana nih, Ini dereng tambahan ngoten ini Ini Allah lah. Allah segeralah nih ini pertama nomor dua salah satu kelemahan reformasi ki karena tidak ada imamnya tidak ada mursidnya tidak ada guru bangsanya reformasi ini melahirkan satu cara berpikir dan sikap mental yang sangat negatif tidak hanya di bidang keistimewaan tapi juga di banyak bidang yang lainnya yang menyangkut masjid menyangkut aliran golongan semua kena sikap itu yaitu sikap untuk mentidakkan sing wes wis jadi ilah ilahane kuat banget neng ilallah dong. Ilah ilallah rasa dong jadi keraton ini dianggap wis ora ora ora ora itu barang lawas ora neng sing iya akhirnya ah, akhirnya sing iya sing karpe pentingnya dewi dewi kan gitu itu terjadi bahkan di dalam tubuh organisasi-organisasi yang sudah ada sejak sebelum reformasi, termasuk NU, NO, Muhammadiyah, struktur kepengurusan masjid, semua mengalami itu. Tidak saya perpanjang tapi memang saya kira kita sedang mendapat cobaan itu Kita bukan mau bikin Jogja ini moncer di ora Neng dia apa-apa ke pancen asal usulnya kini ora yojo iya sing Ngasih dalam songo sing Lilo jembar Gelem yang guyung berdirinya NKRI kan ya ora ono Jadi kui urusanmu nek kue selak Karo kenyataan kui urusanmu ora karo Gusti Joyo, Gusti Prabu dan rakyat Jogja Urusanmu karo Gusti Allah Tadi kui menggon innahum yakitu nagaita wa akitu kaita hilil kafirina amhilhum ruwaita. Dikasih waktu sebentar untuk nyayal kaya ngono, ning sesuke mesti kewalik meneh. Terus tenang mon Gusti Prabu, sing penting satene sing sebelah iki ya, kan? iya. Itu saya kira begitu. Nah sekarang kita tidak ngomong politik. Sekarang Gusti Joyo insya Allah akan memberikan hikmah dan wacana yang lebih luas mengenai masjid ini karena ini ini ini konsep sosial ini konsep kosmologi ini semua ini bukan bukan waton gawe gitu loh dan Indonesia kan tidak membuat negara dengan konsep yang sekaya itu semendalam itu maka tidak ada ceritanya Indonesia apa Jogja belajar kepada Indonesia Indonesia harus belajar kepada Jogja Nek nah, kue ragiun tak paksa sesuatu nono ya waktu wektune. Nah orang kelakon ya biasa, jangan ora tau kelakon Itu. Jadi Gusti saya yang sewu sekarang kita sedang berada di halaman masjid besar dengan konsep bukannya sekedar masjid. Ada konsepnya. Nyun sewu ya Gusti, iki ono halaman ya sekolah sembahyang kono, saka kuwi tekan kono ki diatur jarak iku nek metu mlebu saka kauman, kuwi mlebune lewat lorong ono dalan cilik itu ada transisi ada konsep yang dikarepke dalam arsitektur masjid Jawa tradisional waktu itu nah masjid Arab kan begitu kayak merbu langsung gedung tembok dulu ono kayak jadi orang orang religiusitas orang orang orang rasa sejati orang kebangun nenek kayak merbu masjid gede kui dunia kok tinggal jor kue mlebu nang omahe Gusti Allah ki alon-alon begitu kue tekan kene tekan jero kue dunyane wis ning mburimu mulan njur Allahu Akbar tangane nyilake dunya kono kono sing kongkong kongkong itu Allahu Akbar tangane ngeten iki jadi ini konsepnya seharusnya ditiru oleh konsep masjid-masjid modern kita mana mungkin aku gawe dia kok aku biar, cangkemku sak ngono kuwi Nah, soal sing yang slupi beda-beda iku. Ya nyon sewu niki kali guyone Wong oh, karang kula niki mengabdi dalem jauh-jauh. oca Gusti Jawa nyon sewu bab masjid, keraton sak piturute dalam konsep-konsep kabutayan dan filosofi. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Tapi sebelum saya matur bab masjid saya melanjutkan apa yang dihentikan Mas Prabu di mana pada prinsipnya penggabungan negari Yogyakarta, Diningrat dan Kadipaten Pakualam ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu dengan niat para pemimpinnya yaitu ngesot dalam Engkang Sinwun suwargi kaping songo dan Kanjeng Gusti Pakualam suwargi kaping wolu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi untuk kepentingan rakyat Ngayogyakarta Hatiningrat agar harkat martabat rakyat Ngayogyakarta Hatiningrat itu setingkat dengan bangsa-bangsa Indonesia lainnya bahkan setingkat dan sederajat dengan bangsa-bangsa di dunia. Nah, itu sudah terwujud atau belum? Kalau sudah, berarti perjuangan kita memasuki perjuangan tahap berikutnya setelah harkat martabat kita sederajat dengan bangsa Indonesia bahkan dengan bangsa-bangsa di dunia kita harus bagaimana kalau belum berarti perjuangan kita belum selesai sekarang dirusui dengan gonjang ganjing masalah keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta Padahal perjuangan kita belum selesai. Itu yang menjadikan kita harus senantiasa tetap golong gilik ngestoake kelanjutan dari perjuangan yang sudah diletakkan oleh para leluhur. Saya mengatakan para leluhur karena apa yang dilakukan oleh Suwarti Kapeng Songo itu tidak lepas dari rentetan panjang para leluhur sebelumnya. Kalau zaman Pangeran Mangkubumi untuk mendapatkan palian negari, itu ngotot untuk menandatangani perjanjian dengan VOC, ibu kota Ngayojo itu harus di alas beringan, di desa Pacetoan, di mana di situ sudah ada pesanggeran Garjitowati yang dibangun oleh Sunan Amangkurat keempat tidak mau beribu kota di Sidoarjo tidak ketularan Cak Nun tapi ngotot harus di Garjitowati kemudian yang kedua untuk mengelola negari Ngayogyakarta di Ningrat dipilih tepatnya dalam Yudho Negoro yang merupakan musuh Belanda yang pada waktu itu menjadi bupati di kawasan Purworejo. Kalau dua itu tidak dituruti oleh kolonial Belanda, lebih baik Pangeran Mangkubumi bertekad untuk meneruskan peperangan yang sudah berjalan 9 tahun setelah dipenuhi apa yang diminta perjanjian itu walaupun merugikan banyak negari ngaya Jakarta ora digape ora diwaos itu sama dengan yang dilakukan oleh Suwardi kapeng Songo setelah enam bulan membahas tiga hal tidak selesai beliau mendapat bisikan dari leluhur wis tole tekenan wae sedilo meneh londo arep lunga saka kene dengan pesan itu beliau bergegas ke kantor gubernur langsung meminta konsep perjanjian kontrak politik itu ditandatangani tanpa dibaca dan kemudian juga tidak pernah dibaca sampai menjelang wafat beliau jadi apa yang dilakukan oleh Suwardi Kaping Songo itu mirip dengan Suwardi Kaping Sepisan. Jadi rentetan panjang itu tetap menjiwai para sinuun. Termasuk pesan yang tertuang dengan berdirinya semua bangunan di wilayah Jakarta yang ada kaitannya dengan keraton itu semua memberi membawa pesan. Nah, sekarang saya masuk ke bagian masjid. <laughs> Karena tadi sudah disentuh oleh Canun, masjid itu kalau masjid Jawa ya inilah uh, wujud masjid Jawa ini seperti masjid gede ini. Tapi masjid gede ini adalah Masjid Keprabon masjid utama Masjid Jawa mesti harus menghadap ke timur Bukan mengarah kiblat Bangunan masjid itu menghadap ke timur Tetapi sholat tetap mengarah kiblat Jadi pada waktu itu Sejak dibangun, sejak Sinona Mengkubono pertama sudah diberi ancer-ancer kiblatnya itu dipecah suci dari regel masuk ke masjid sampai pendopo itu ada jalan yang miring itu namanya pecah suci itu arah kiblat tapi kalau bangunan masjid menghadap ke timur karena masjid itu adalah perangkat kita manusia di dunia. Oleh karena itu menghadap timur, menyongsong matahari terbit sampai matahari terbenam. Di mana manusia diwajibkan beribadah di masjid pada saat kamu manusia hidup di dunia. Betul nggak? Pada waktu manusia itu masih di kandungan ibu yang ibadahkan ibunya pada waktu manusia itu sudah di alam kubur yang ibadahkan ahli warisnya kita yang masih hidup di dunia inilah yang wajib ngibadah di masjid oleh karena itu masjid harus menjadi pusat kegiatan umat. Masjid itu ada pajupat limo pancer. Fungsinya ada empat untuk yang satu. Yaitu untuk ibadah, untuk syiar, untuk pendidikan, dan untuk kemaslahatan umat. Semua ditujukan untuk mewujudkan pengabdian kewajiban kita kepada yang satu Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah masjid masjid gede sendiri karena harus menampung fungsi yang keempat tadi makanya dilengkapi dengan serambi masjid itu untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kemudian masjid gede sendiri ini beratapkan tiga susun. Berarti yang datang ke masjid gede itu adalah yang mengaku dirinya Islam. Sehingga masih ada yang ditritisan, belum tentu dia Islam beneran. Di tingkat kedua adalah yang sudah lengkap keislamannya orang yang iman. Orang yang betul-betul iman pada Allah. Kemudian angkat ketiga itu adalah orang yang takwa, muttaqin. Jadi orang yang Islam iman dan takwa menuju ke mutakaliman wahid atau menjadi insan kamil. Insan kamil adalah orang yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsu akan menjadi manusia utama diwujudkan dengan mostoko masjid Mustaka masjid itu ujungnya adalah senjata penggada. Insan kamil itu memegang senjata bukan untuk membunuh, tetapi untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu dibunuh, nah orang jadi teler semua. Jadi hawa nafsu itu harus dikendalikan. Kalau orang yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, akan menjadi wong linue digambarkan di mustoko itu daun kluwe itu sebagai simbol orang linue orang linue itu kemana-mana selalu berbicara serba baik dan serba harum makanya selain daun kluwe hiasan berikutnya adalah bunga gambir jadi ada tiga komponen penggada, daun kue, dan bunga gambir. Insan kamil yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsu akan menjadi orang linwe, di mana orang linwe penggetikannya selalu harum dan baik bagi kepentingan orang lain. Menjadi manusia utama. Nah, itulah pesan yang terkandung di dalam masjid gede ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di samping masjid gede ada masjid-masjid yang lain yang bukan masjid keprabon tetapi masjid prabon. Itu bedanya kalau masjid gede sebagai masjid keprabon atapnya susun tiga, kalau masjid prabot itu atapnya hanya susun dua karena sudah dianggap bukan lagi hanya Islam, tapi sudah iman dan takwa. Sedang pengislamannya itu di masjid gede. Oleh karena itu di masjid gede itu dilakukan juga untuk mengislamkan bagi yang mau memeluk agama Islam. Itulah kaitannya dengan sekaten. Alhamdulillah malam ini dengan Kiai Kanjeng mengawali turunnya gamelan Sekaten besok hari Minggu Nah, mudah-mudahan ini juga akan melengkapi kalau eh, skaten Sekaten itu sekaligus untuk mengundang masyarakat untuk diberi dakwah agar mau mengucap sahadat lain. Tapi dengan Kiai Kanjeng ini kita dihibur insya Allah nanti juga ada nuansa-nuansa yang mengarah kita agar lebih meningkat kualitas peribadatan kita sehingga kita akan diselamatkan di dunia dan di akhirat karena perkenan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi situasi yang masih sangat membingungkan saat ini. Mudah-mudahan kita tetap diberi pencerahan dari Allah sehingga kita diselamatkan oleh Allah tidak menjadi korban kebingungan yang terjadi. Oleh karena itu, saya mohon kepada Cak Nun dan teman-teman dari Kiai Kanjeng, saya minta request lagu yang spesifik untuk kita sekalian agar tidak kebingungan. Tolong nyanyikanlah Tombo Hati. Hati versinya Kiai Kanjeng yang kemudian dilanjutkan masih ada pesan Suwardi Kaping Songo yang juga ada kaitannya dengan Hati. Mudah-mudahan itu nanti akan memberikan pencerahan bagi kita untuk memasuki suasana yang membingungkan saat ini kita tetap diberi dengan kekuatan iman dan takwa dan ikatan tali yang paling kencang hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala nuwun, ada kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dulu semua iya. Sebelum Pak Ariyadi gini saya ingin nyambung Gusti Joyo Jadi dari arsitektur masjid ini sampean coba ingat-ingat mas bedanya arsitektur modern karo arsitektur keraton dan tradisi nah arsitektur saiki ini nomor siji ora gocean lor kidul ora gocean nisor dhuwur jadi wong saiki orang ngerti kiwa tengen kan? nek jadi wong sing cahanya nyar saiki seko tugu ora iso kae tugu midul ora iso deh jadi kita sudah kehilangan skala kosmologis. Orang Jakarta sudah tidak ngerti mana utara mana selatan. Nah, arsitektur modern itu pencapaiannya sangat rendah, yaitu pokoknya Di hati. Disawangki penak, mengenudap. Tapi tidak ada kandungan apa-apa di dalam pemandangan sing penak gue arsitektur seperti Masjid Agung ini, Masjid Besar Jogja ini, Masjid Keprabon ini ya, di ini, Masjid Gede ini, ini nek misalnya ono tembok, eh, kayak ono caga, eh, iki ono ono apa jenis latare, ono terase, itu konsep sosial, itu bukan konsep arsitektur. Itu konsep kebudayaan, konsep filosofi, dan konsep teologi. Jadi tidak ngawe tembok bergopingin dan bisa disawang wong oh tembok ya ngono ngurang ngono tapi semua itu diletakkan di dalam tatanan berdasarkan konsep yang mendalam tadi misalnya yang setiap hari ke masjid jadi saya tanya ini halaman yang ini ini ada sukete ini ono sukete ora aslinya nek saiki ono aslinya orang itu ono sukete setahu saya loh tidak boleh ada kaya halaman Prambanan. Kui aslinya orang itu ono sukete. Itu ada pertimbangan kosmologis, ada pertimbangan filosofis, ada pertimbangan teosofis. Neng jadi kayak kue dulu Prambanan sekolah kaduan zaman semono saat ini ditutup jalan macam-macam itu seperti tidak di bumi karena di sekitarnya tidak ada rumput hanya tanah jadi koyo ngawang ngono karena diperlukan ada rangsangan spiritual bagi setiap orang yang datang ke perambanan. Neng suatu hari Butin nang Butin Soeharto tilik apa Prambanan sikile keceklok sandale keserimpet jero tipe kaya akhirnya saiki digawe konflik jadi latar tadi ya ora apa-apa kuwi wong wong seni sono iki biyen iki dirubah iki mergo Arto isu-isu angin turu ning gedung agung niku karo nyangkruk kanduk kae njero lukae kok gedunge wis rusak ngono kuwi itu berarti dawuh untuk semua kementerian agar segera dandani gedung kuwi kayak yang mengelirik selet lukae kok rusak gedungnya ngono to. jadi teman-teman sekalian saya kira pertemuan kita pada malam hari ini adalah mempelajari kembali dan belajar untuk balik kepada konsep tidak hanya konsep politik dan sosial, tapi konsep sampai ke tingkat teosofi, te teologi, kosmologi dan seterusnya. Iki ono, iki ono hubungannya karo struktur bintang. Orang yang ketok api ngenutok. Itu teman sekalian. Saya kira Anda coba teliti kembali masjid ini. Kenapa ini kalau sana jalannya begini, kenapa kamar mandinya begitu, kenapa sebelum ya asli ya, sebelum ada perubahan-perubahan kecil, kenapa di sini nggak boleh ada rumputnya? Itu ada ada urusan spiritualnya. Dan untuk apa hidup kok tidak spiritual itu untuk apa? Termasuk tidak ada menaranya. Ah, dipun anu Gusti, filosofi nego orang nama menarane gitu. Ya, ya itu tadi karena eh, dari semua yang ada itu sudah jangkep. Nah, menara itu e, posisi untuk muadzin yang lebih tinggi daripada umat. Padahal ini masjid keprabon yang setiap saat itu ada kehadiran Engkang Sinuun maupun tamu-tamu negara. Sehingga kalau ada muadzin yang naik di menara itu berarti ngelangkahi beliau-beliau. Oleh karena itu tidak perlu memakai menara. Nah, sekarang kalau memang dibutuhkan gaung suara dari masjid ini semakin uh, besar dan semakin menjangkau kemana-mana, apa yang sudah tertempel di lapis kedua atap itu bisa diperbesar. Sebetulnya bukan hanya itu, Tanun. Dulu itu masjid gede itu juga ditandai dengan lagu-lagu azan itu setiap fardu berbeda. Kalau subuh itu azannya begini, kalau duhur itu azannya begini, kalau asar azannya begini, kalau maghrib adanya begini, kalau ngisak adanya begini, sehingga masyarakat itu tidak perlu lihat jam, asal mendengar azan dari masjid gede yang merupakan pusat azan pertama kali, itu sudah paham. Oh ini jam sekian, oh ini waktu dulu. Kalau dulu belum ada jam gitu. Dan dulu itu azan masjid gede itu mesti menjadi pancer panutan dari masjid-masjid yang lain. Sebelum masjid gede azan, belum ada masjid yang lain azan. Tapi sekarang ya itu tadi malah sok di sini. <laughs> nah itu suasana uh, modern itu juga sudah masuk ke dalam dunia masjid dengan memanfaatkan sound system sehingga berani mendahului daripada imamnya. Nah itu, nah, itu benar atau tidak walau alam lah. Semoga. Oke teman-teman sekalian dulu di kampung sini kan kauman, si kononin atau perajaan. Di Noto Prajan itu ada ciri kalau terdengar suara Pak itu berarti dia ono Saya sih ngomong ke meski Pak Kui, nek ono sumu krungu suarane Pak Kae iki berarti ono sing lelayu ya ono sing dipundhut Pak Damanuri jenenge. Suatu hari ono pengumuman kematian kok dudu suarane Pak Damanuri. Berarti sing dijupuk Pak Damanuri. Kira-kira ngono masyarakat e, gitu. Kuwi ono kuwi diapalke karo Canata Prajan ning mburi iki. Suronatan, suronatan, suronatan. Nggih, nggih nggak itu itu itu itu itu dinamika romantikanya dengan apa namanya dunia pengumuman. Uh, wah itu kalau sekarang bisa dilacak lagi sih ya bisa dilacak menena adzan ah, subuh biye po dandang gula po pucung po <laughs> naik duhur biye gitu kan saya itu sangat senang adzan dengan lagu Jawa sangat senang sekali dan saya kira itu istimewa di surga nanti insya Allah pinilih minggu singkon adzan kita wong Jawa wae lah baru ya, tenggerantes biye ngono Terus sedikit sebelum saya mohon kepada Bapak Wali Kota ini tadi saya, saya cuma meneruskan bahwa pintu ini harus kita buka Gusti Jawa tadi ngendiko mengenai sedulur papat lima pancar ini sekedar anu saja analog-analog kecil jadi kalau kita itu hidup itu diurus beneran hubungannya sama siapa dan jadi kowe karo Gusti lagi hubungannya cetok karo malaikat hubungannya cetok karo apa wae kudu cetha hubungane karo suket, hubunganmu piye karo wititan piye karo udan piye karo segara piye kudu cetha. Nah, wong modern iki tidak punya hubungan apapun kecuali yang dia berkepentingan terhadapnya. Kan itu kan? Nah, maka kita pasti hancur. Mergo wong modern tidak membangun kehidupan dengan cantolan-cantolan yang lengkap. Dia hanya punya cantolan yaitu satu cantolan yaitu kepentingan kita. Begitu kepentingan itu kemudian tidak bisa dijangkaunya dia pasti ambruk nah sedulur papat lima pancer itu kan tinggal dipelajari itu orang orang ruwet-ruwet lah rumah samu wes ngene wes hubunganmu karo banyu ketuban apa kuwi jenenge kakang kawah terus bar kuwi bar kuwi lahir karo sapa kowe karo adi hari-hari bar kuwi getihmu kuwi jenenge apa bar kuwi puser jadi papat kuwi ya itu kalau mikro terus jarene kanjeng nabi jarene gusti allah kowe kila malaikat papat konco bahkan hakikat dan eksistensi hidupmu jadi kowe kudu ngerti jibrilmu bendino ki wong kowe karo papat kabe kowe kok Kue kudu mangerteni Mikaelmu Kue kudu mangerteni Israfilmu Kue ya wis dinteni Israel Mil. Kuwi kudu hubungannya karo ekonomi kita apa, hubungannya karo anak kita apa sama rumah tangga kita apa. Kalau itu tidak cetha, maka kita hanya hidup di dalam awang uwong yang kita tidak memahaminya. Jadi kita nanti kaya ya kita tidak ngerti, miskin ya tidak ngerti, kita mengalami apa saja semua tanpa ilmu dan pengertian. Wong saiki kue orang ngerti nek azan-azan sekolah menoro menoro kuwi janjani kui nyicil ngurangi dosane Hitler kuwi orang itu tau hubungannya gue wah aku bingung apa hubungannya cak lo sing gawe sound system toa kuwi kuwi idene Hitler biar untuk mobilisasi Deutsche Uber Alles itu terus Hitler itu kan perintis kapal selam itu dia yang juga pertama tank itu pertama Jerman nah toa kuwi sing Horen kuwi aku Hitler kuwi jadi saya masjid gawe kuwi, kuwi Itu Hitler dikurangi, dikurangi. Berkuwi jariah Hitler. Ono ceritane. Ah, nek ora diselidiki kono, diseliti. Gitu loh. Jadi wong urip aja dumeh, aja ngremehke sapa-sapa sebab kabeh iki kudu cetha hubungannya kudu cetha matur nuwun pora. Masak kue rakelingan air banyu ketuban, masak kue rakelingan nadi hari-hari. Fungsi-fungsi pikiran dan batin kita tiap hari harus diperhitungkan berdasarkan empat tadi itu. Yang pancernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dipandu oleh Nur Muhammad menuju lima pancer itu. Ini saya bukan mau jawa-jawa, enggak hidup memang seperti itu. Dalam Islam itu disebut empat malaikat. Kemudian alam semesta ini kan lebih kecil dari dirimu. Karena engkau khalifahnya. Maka di alam semestanya ada pembagian dengan ada pembagian persis seperti di dalam dirimu. Mulanya kau ikut ngerti, nek Ono si nyebut kaya Mbah petro jani sopo Merapi kaya Kiai Gringsing Sopo, Mbah Jumatil Kubro Sopo, Pangeran Patmo Sopo. Nek didolai di disinaoni aja mung disirik-sirike. Kiai Sapu Jagat Sopo didolai Kono sejarah kabeh. Jajal sing ngurusi asep sopo Loh, emang ada yang ngurusin lho. Rumah samu Gusti Allah gak kue tak lho bi ojo GR we. Gusti Allah duwe staff oke okay banget dengan kementerian-kementerian. Jadi seluruh yang sifatnya batin dan ilmu itu namanya kakang kawah, itu namanya jibrilia. Di dalam dirimu selalu ada inspirasi dari kalau yang tertinggi itu software namanya uh, extension namanya wahyu di bawahnya ada Karoma, maunah fadilah ilham atau inspirasi ya itu semua urusan Jibril tapi kalau soal maintenance penataan alam dan kehidupan baik alam semesta gunung-gunung laut sungai lempengan-lempengan bumi gunung berapi maupun lautan yang ada di dalam dirimu Gunung-gunung berapi yang ada di dalam dirimu Semua penataannya itu disiapkan oleh Mikael tapi bagaimana mempraktekkan perusahaan alam semesta di dalam dirimu itu semua dikomandani oleh Israfil. Maka kalau ada akan ada gempa terdengar trompetnya Israfil. Kalau akan ada hujan badai terdengar trompetnya Israfil. Karena beliau yang mengawal pengelolaan khilafahnya manusia. Kui kui kabe ono pengetahuane ojo di sio-sio ojo di elek-elek tok. Ya jadi bener kan aku ngerti anak Israel lah kenal kabeh nek Israel ono wong sing kerja sama karo Israel ono sing mandiri artinya mati ra perlu Israel paten patennya dhewe ini yang temen. oke